Semoga perjalanan kita ke tempat ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab tauhid yang sempat libur beberapa pekan dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita sekarang bab bayan syai'in min anwa'i sihri. Bab macam-macam sihir. Betul? Hukum sihir. Mari sebelumnya ya. Sampai di dua. Iya. Baik. Sudah selesai belum kemarin? Belum. Wa an Jundab marfu'an dari Jundab diriwayatkan secara marfu' haddus sahiri borbatun bisaifi hukuman bagi penyihir atau tukang sihir borbatun bisaifi yaitu tebasan pedang. Jadi zaman Umar bin Khattab para penyihir itu ditebas leher-leher mereka. Rawahu Tirmizi hadis nah ini hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Hadis ini sahih tapi mauquf. Wa fi sahih Bukhari dan dalam hadis sahih Bukhari hadis yang sepakat kaum muslimin tentang kesohihannya. An Badala ibni Abdaqal kataba Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah menulis surat dikirim ke penjuru negeri Islam. Dikirim ke gubernur-gubernur ke negeri-negeri di zamannya Umar bin Khattab Jazirah Arab masuk Islam semua. Bahkan Persia, Iran sudah ditaklukkan. Bahkan Romawi Syam sudah ditaklukkan. Bahkan Mesir, Afrika Utara sudah ditaklukkan. Berarti di sana banyak amir-amir, banyak gubernur, gubernur. Sedangkan ibu kota negara ada di Madinah, dipegang oleh Umar bin Khattab. Kata Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar menulis titah perintah. Anik tulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah seluruh penyihir laki-laki dan penyihir wanita. Fala, maka Bajal ini akhirnya mengatakan Fakotalna salah sasawahir pada waktu itu kami membunuh tiga penyihir. Penyihir dalam Islam itu kejam, bukan kejam, apa namanya tegas hukuman itu hukum pun ya kan nggak boleh menyihir karena orang yang melakukan atau mempelajari ilmu sihir itu bisa keluar dari Islam. Wama kafar Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakin nasyayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa setan kok kafir? Yu'allimunan nasas sihra. Karena setan-setan itu ngajari ilmu sihir. Jadi ilmu sihir cabang-cabang kekafiran. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Bab berikutnya. Wasafa an Hafsah. Hafsah ini adalah istri Rasulullah, putri dari Umar bin Khattab. Dari Hafsah semoga Allah meridainya, annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharatha. Ya, Hafsa pernah memerintahkan untuk membunuh budaknya sendiri karena budaknya telah menyihirnya. Qala Ahmad an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa diambil atau kandungan dari pelajaran kita yang pertama tafsir ayat Al-Baqarah yaitu surat Al-Baqarah ayat 102 yang kemarin sudah kita jelaskan. Begitu juga dengan tafsir ayat An-Nisa yaitu An-Nisa ayat 51. Tafsir Al-Jibti wa Tawbut wal Farq bainahuma. Kita bisa mempelajari tafsir Al-Jibti dan Tawbut. Ini kemarin sudah kita jelaskan bahwa jinti adalah sihir, sedangkan taubut adalah syaitan, seperti perkataan Umar bin Khattab. Bisa dilihat lagi di, di balik. Anna Taubut qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Taubut itu bisa dari jin atau bisa dari manusia ya togut togut adalah sesuatu yang disembah selain Allah itu bisa dari jin bisa dari manusia dari jin misalnya dia minta bantuan tuyul untuk cepat kaya lah tuyul termasuk togut ya dia memuja Nyiroro Kidul ya. yang dilakukan dia menyembah Nyiroro Kidul nah, Nyiroro Kidul itu togut ada nggak orang memuji orang gitu? Banyak. Saya yakin di Maluku juga. Banyak. di sini. Ada juga dari Pak namun tes ada juga yang dari bangsa manusia seperti para dukun ya para peramal itu juga termasuk tohut. Kemudian pelajaran nomor lima ma'rifatus sab'il mubiqat. Kita mengetahui tujuh dosa besar yang membinasakan. Sudah kita pelajari belum? Sudah kemarin ya. Kemudian yang nomor enam an-nasakhir yakfur. Penyihir itu kafir. Gak boleh disolati penyihir. Jangan nyolati penyihir. Kalau ada orang yang terkenal suka nyihir, dukun gede atau dukun cilik, ya, dukun mati kalau usah disolat. An-nasahir yakfur. Mana dalilnya bahwa penyihir itu kafir? Coba dibuat, dilihat surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, ayatnya panjang tetapi di potongan ayat itu ada firman Allah yang berbunyi perhatikan Wama kaf wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman Nabi Sulaiman tidak kafir walakinna syayatina kafaru tapi setan-setan itulah yang kafir mengapa setan kok kafir yu'allimunan nasa sihra karena setan-setan itu ngajari manusia ilmu sihir wama unzila alal malakaini bibabila haru wa marut dahulu ada dua malaikat yang turun di negeri Babilonia Babilonia itu negeri mana? Hmm? Irak. Babilonia itu Irak. Ada dua malaikat, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula ma nahnu fitnah. Ya, jadi dua malaikat ini diturunkan oleh Allah sebagai ujian bagi manusia. Dan tidaklah dua malaikat ini mengajari ilmu sihir kecuali sebelumnya dia ngomong. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnah. Aku ini diturunkan Allah untuk memberi ujian kepada kalian. Fala takfur, jangan kalian menjadi kafir. Berarti kalau mau diajari ilmu apa? Sihir berarti apa? Fala takfur, janganlah kalian kafir. Kata siapa? E, malaikat Harun dan Maka hati-hati, jangan sampai kita mempelajari ilmu sihir, berbahaya. Sihir itu tidak mungkin, jin itu tidak mungkin bantu kita gratis. Tidak Lagi kalau ada perjanjiannya, mesti ada syariat Islam yang dilanggar oleh penyihir tersebut sebagai akad perjanjian dengan jin yang akan membantunya. Mesti. Ya, mesti ada pelanggaran syariat. Mungkin harus nginjak Al-Qur'an, mungkin harus ya buang kotorannya di Al-Quran atau menginjak Al-Quran mesti ada itu di antara syarat-syaratnya itu ya karena tujuannya jin kafir yang ngejak manusia itu kafir makanya lagi hati-hati kemudian yang nomor tujuh wa annahu lak annahu yuktal wala yustatab Orang yang melakukan sihir itu dibunuh. Walai tatap dan tidak ditunggu tobatnya. Tobat, gak tobat urusanmu sama Allah. Tapi hukumanmu penggal kepala. Seperti orang nyuri. Orang nyuri itu gak ditawari. Tobat enggak. Gak pakai tobat, gak tobat. Itu urusanmu sama Allah. Tobat, gak tobat tanganmu. Dipotong kalau sesuai dengan syariat, sesuai dengan batas yang diatur oleh saya. Tetapi ini yang melakukan tidak boleh perseorangan. Misalnya di Maruan ini ada orang yang terindikasi menjadi dukun, nggak boleh digerudum, dibakar nggak boleh, dibunuh nggak boleh. Karena kalau seperti itu akan hancur nanti, faudoh. Ya, jadi yang menerapkan hukum itu penguasa, hakim. Kalau belum dilakukan ya tugas kita untuk mendakwai umat biar tidak menjadi dukun dan tidak melanjutkan dukun. Tapi nggak boleh main hakim sendiri. Karena yang menegakkan hukum Islam itu harus orang yang memiliki pemerintah. Tidak boleh individu-individu kemudian membunuh rame-rame orang yang dianggap sihir tidak boleh. Bukan itu yang dimaksud oleh. ada pun yang dimaksud khaso menyuruh tadi itu khaso melapor gitu. Kan bapaknya yang jadi apa? Khalifah. Ya. Jadi ada pembahasan bahwa penyihir itu hukumannya bunuh itu bukan berarti setiap individu, bukan. Harus ada mahkamahnya, harus jadi diterapkan di Arab Saudi. Asamina yang delapan wujud hadza fil muslimin ala ahdi Umar. Fakaifa ba'dahu? Penyihir-penyihir ini ada pada kaum muslimin di zaman Umar, apalagi setelah Umar. Paham? Artinya di masa sahabat sudah ada apa? Para penyihir, apalagi setelah jauh dari para sahabat. Sekarang tambah banyak gitu. Cuman sekarang tidak ada dukun, ngaku dukun tidak ada namanya mesti bukan dukun. Dukun sekarang dipanggil Mbak Dukun tidak mau. Itu terserah guru spiritual. Saya nusaiin min anwa'i sihir. Macam-macam sihir. Bab baru. Haddatana Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatana Auf telah mengabarkan kepada kami Auf. An Hayyan ibni Allah dari Hayyan bin Allah. Haddatana Qutr bin Qabiso an Abihi telah mengabarkan kepada kami Qutb bin Qabisa dari bapaknya bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda Innal iyafata wattarqa wattiyara minal jibti sesungguhnya iyafa dan torok dan tiara termasuk jibti iyafa nggak ngerti torok nggak ngerti tiara nggak ngerti jibti nggak ngerti tambahkan gitu ya sesungguhnya iyafa Torok dan tiaro itu jibti. Apa maksudnya hadis kan ini? Nah ini kita pelajari. Kalau Auf, mengatakan yang dimaksud al-iyafa adalah jadrub toil. Mengundi nasib memakai guru. Itu iyafa. Orang Arab dulu itu kalau mau bepergian untuk dagang, untuk bepergian jauh, melepaskan burung. Kalau burungnya itu belok kanan, maka mereka lanjut perjalanan. Kalau burungnya itu belok kiri, mereka berhenti. Tahu Suroko bin Malik? Suroko bin Malik yang mengejar Rasulullah waktu hijrah itu. Yang kudanya kudanya apa? Terperosok itu. Pernah dengar cerita itu? Suroko itu sebelum mengejar Nabi itu melepaskan burung dan burungnya belok kiri. Tapi karena dia semangat sayembara dapat hadiah dari kafir Quraisy terus ngejar Nabi dan terperosok kudil. Ya karena dia meyakini, makanya kata kata Rasulullah ya dalam hadis kutsi kutsi anak indah doni abdi aku itu sesuai prasangka hambaku. Kalau kita prasangka jelek sama Allah, ya kasih jelek sama Allah. Nah, kalau istrinya hamil punya keyakinan tidak boleh bunuh tikus. Terus suaminya bunuh tikus terus kepikiran terus. Bisa jadi. Nanti aja apa? Iya, nanti nanti Makanya nggak usah pakai keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Kalau muslimin tidak boleh punya keyakinan itu. Jadi iya, apa itu ngundi nasib pakai apa? Kalau sekarang ya hampir tidak ada ya. Kalau orang Jawa nggak pakai itu. Orang Jawa nggak tahu dulu pakai apa. Tapi kalau di Arab dan insya Allah di setiap negeri punya ciri khas sendiri sendiri. Cuma orang Arab zaman dulu itu melepas faktor dan juga mengundi nasib dengan garis yang digariskan di tanah. Kalau orang Jawa mungkin pakai apa? Pakai garis tangan. Wetonmu berapa, garis tanganmu kayak gimana, dan akan diramal. Ini juga nggak boleh. Wal jipti ronnatu syaiton. Adapun jipti adalah suaranya syaitan. Jadi sihir itu macam-macam ya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manik tabasa syu'batan minan nujumi" Dalam riwayat yang lain, "Manik tabasa syu'batan min ilmin nujum" Fakat iktabasa syu'batan minas sihri. Barang siapa mempelajari cabang dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka sebenarnya dia telah mengambil sebagian dari cabang ilmu sihir. Orang Islam tidak boleh ngeramal pakai bintang lucu. Lucu itu artinya apa? Bintang. Bintang itu diciptakan oleh Allah untuk berapa hal? Untuk tiga. Jadi fungsinya bintang itu ada tiga. Yang pertama penghias langit. Dalilnya surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana sama'ad dunya sofia, Dan kami telah menghiasi langit dengan lampu-lampunya. Maksudnya apa di sini? Bintang. Jadi fungsinya bintang itu penghias langit. Itu yang pertama. Itu fungsi Bintang yang pertama penghias langit. Surat Al-Mulk ayat 5. Fungsi bintang yang kedua terusannya ayat tadi. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar syaitan. Sama surat Al-Mulk ayat 5 fungsinya bintang itu melempar setan. Dan ini sudah dulu saya ceritakan. Jadi setan-setan itu ingin mencuri apa? Berita ke langit. Maka Allah limpari dengan bintang. Fungsi yang ketiga adalah penunjuk arah. Surat An-Nahl ayat berapa? 16 wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sebagai tanda alamat dan dengan bintang-bintang itu manusia mendapatkan penunjuk mendapatkan petunjuk orang nelayan bisa pulang orang di padang pasir perjalanan jauh padang pasir kan rata siapa yang tahu wetan kulon tidak ada yang tahu tahunya dari apa bintang bintang kan macam-macam ada Scorpio, ada pintu, ada gobok penceng dari situ. Oh ini selatan, oh ini utara tahu. Jadi fungsinya bintang ada tiga. Penghias langit, pelempar setan, surat Al-Mulk ayat lima. Kemudian yang ketiga sebagai penunjuk arah, surat An-Nahl ayat 6. Lah, mempelajari ilmu bintang, ilmu nujum itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Karena mempelajari ilmu nujum, mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua macam kata para ulama. Yang pertama ilmu atas at-tasyir. Tasyir peredaran ilmu peredaran bintang atau dikenal dengan astronomi. Ini boleh mempelajari ilmu perbintangan yang tasyir untuk mengetahui arah mata angin, untuk mengetahui curah hujan, untuk mengetahui uh, batas musim panas, musim dingin. Otomatis kan lihat ilmu benda-benda langit, angkasa. Ini boleh. Ini namanya ilmu tasyir atau bahasa kitanya astronomi, mempelajari perakiraan cuaca, mempelajari. Jadi kalau misalnya ada orang ya mau berangkat terus lihat informasi perakiraan cuaca dan sudah mendung, terus wah saya nggak mau berangkat sekarang, khawatir nanti kehujanan tengah jalan. Orang ini ngeramal enggak? Boleh nggak orang ini? Boleh, karena ini astronomi, ilmu bisa dipertanggungjawabkan ini. Ada ilmunya. Bisa dipahami, bukan ramal kali itu. Karena itu astronomi, bisa dipelajari. Bisa dipahami ya. Termasuk menentukan arah kiblat. Oh kalau ada bintang ini sama bintang ini berarti kiblat kiblatnya sana. Nah, ini ilmu astronomi. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah at takfir astrologi. Ada astronomi, ada Mudah-mudahan saya tidak terbalik ya. Tidak, tidak terbalik ya. Ya. Yang astronomi boleh, yang tidak boleh yang astrologi. Mempelajari ramalan bintang, kau kalau ada muncul bintang ini akan ada kejadian ini lah ini nggak boleh. Ya, seperti ya, kata orang Jawa kalau ada lintang kemukus mesti ada bencana besar. Orang-orang Arab jahiliyah dulu itu kalau ada gerhana matahari itu meyakini atau gerhana bulan meyakini bahwa ada orang besar yang mati dan ada orang besar yang dilahirkan. Nah ini nggak boleh karena berusaha mencocokkan dan meramalkan kejadian langit dengan kejadian bumi ini tidak boleh. Itu astro yang boleh apa tadi? Walin Nasai min hadisi Abu Hurairah dan dari Nasai dari hadis Abu Hurairah man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara barang siapa mengikat buhul mengikat ikatan thumma nafasa kemudian meniupnya faqad sahara dia telah melakukan sihir ini kebiasaan penyihir kan gitu Pak. Membuat buhul. Diikat. Eh, selama buhul ini masih diikat ya sulit sembuhnya si orang yang kena. Ya, terus dikasih mantra buhul. Gitu. Seperti itu. Makanya lihat lafaz ukot dan nafas ini ada dalam surat Al-Alaq atau Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq Ya Allah aku berlindung. Qul a'udzu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhannya falak, yaitu siapa? Allah. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua yang diciptakan Allah. Semua makhluk. Makhluk itu siapa Selain Allah. Tapi Al-Quran bukan makhluk ya. Min syarri ma kholak aku berlindung kepadamu ya Allah. Min syarri ma kholak dari kejelekan semua makhluk. Pakai doa satu jangan tegak ini. Rasulullah ini setelah turun ayat ini kalau berlindung mesti pakai doa ini. Min syarri ma kholak. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari malam tatkala gelap gulita. Wa min syarrin nafasati bil uqad lain. Dan dari para wanita-wanita yang sedang meniupkan di buhul. Yaitu para tukang Wa min syarri hasidin idza hasad dan dari kejelekan orang hasad. Lihat, lihat. Lafat sihir digandengkan dengan lafat hasad. Itu menunjukkan sihir itu kebanyakan karena Jangan lihat ayatnya setelah Allah nerangkan berlindung dari penyihir, berlindung kepada Allah dari apa? Orang yang kasar. Min syarin nafasati dilupa dari wanita-wanita penyihir yang meniupkan buhul. Ustaz, itu kok wanita Ustaz? Sekarang dukunnya kan laki-laki. Kenapa kok di ayat itu kok wanita kan gitu ya? Jawabannya karena orang Arab dulu itu dukunnya wanita. Tetapi kalau sampai pakai doa ini otomatis yang laki-laki juga masuk. Nah fasad kan artinya wanita-wanita penyihir yang meniupkan buhur. Kenapa kok seperti itu? Karena kebanyakan penyihir di zaman Arab jahiliyah itu para wanita. Tapi kalau sampai pakai doa itu otomatis laki-laki penyihir pun masuk. Setelah berlindung dari penyihir, Rasulullah mengatakan wamin syar'i syarri hasidin kita fasad saya mau tanya, kebanyakan sihir itu khasat kan? Khasat. Tidak ada orang goro-goro nyihir. Mesti orang sih. E. Mungkin benci soalnya ngelamar orang wedok itu. ditolak iri kenapa kalau dia yang nikah kok yang melamar kok diterima kasar atau rekan kerja ya selalu rivalitas dalam mencari pangkat aja nggak seperti itu sekali banyak. Ya, untuk memenangkan tender proyek aja nggak pakai gitu-gitu. Pakai jangan jangan salah loh, jangan dikira nggak ada, ada. Dan masih dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Apalagi kalau mau pemilihan umum, pakai gitu apa? Nah? Pemilihan wali kota, pemilihan lurah. Pemilihan lurah di pakai gitu apa enggak? Enggak percaya enggak pakai nggak berdosa. Tapi di lurah kan nggak dipilih, nggak pemilihan ya. Oh enggak. Kalau kepala desa iya. Kalau di desa itu mustahil nggak pakai gitu. Rata-rata pakai. Gitu. Rata-rata. Lain nggak boleh. Ya. Kalau lurah kan ditunjuk ya. Jadi barang siapa mengikat buhun dan meniupnya maka dia melakukan kesyirikan. Waman sahara ini loh dalilnya. Perhatikan. Man saharo, barang siapa yang menyihir, fakot asroh dia melakukan kesyirikan. Makanya kalau sholat gak boleh di, kalau mati gak boleh di. Keluarganya nyolati silahkan tapi kita kita kalau tahu ada penyihir yang jelas-jelas penyihir, jangan disolati. Waman ta'allaqa syai'an mukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, yaitu menggantungkan apa? jimat wukila ilaihi Allah serahkan hidup hidupnya pada jimat tersebut tawakalnya hilang pikirannya ya cuma ke jimat ketergantungannya ya sama jimat naudzubillah min wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala hal unafiukum al awhu. Maukah kalian saya tunjukkan apa itu al awhu? Apa lagu itu? Kata Ibnu Mas'ud, hiyan namimah. al al awhu adalah an namimah. Apa sih artinya namimah itu? Kan namimah bukan rasa nih, Pak. Namimah itu merusak hubungan di antara dua orang. Omongannya A dibawa ke B, omongannya B dibawa ke A tujuannya untuk merusak keduanya. Ya bahasa kita adu domba. Itu namimah. Ya. Al-qalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Dan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah berkata, "Inna minal bayani lasikhra." Sesungguhnya di antara bayan perkataan yang indah itu bisa menyihir orang. Kalau ini soal adalah ada orang khotib Jumat ya, bahasanya bagus, kata-katanya tegas, orang melungu semuanya itu berarti mereka kena sihir semua. Ya, karena kata Nabi perkataan yang indah itu bisa nyihir orang. Ini sihir yang alami, tapi itu juga dikatakan sihir sama Nabi. Paham maksud saya ya? Misalnya ada orang jual apa gitu, pandai ngomongnya, akan tersihir orang. Artinya omongan yang bagus itu bisa nyihir orang gitu maksudnya Nabi. Inna ma'al bayani yasihro. Sehingga di antara penjelasan itu bisa menjadi sihir. Pelajaran yang bisa diambil yang pertama, annal afiyah, annal iyafa, wa tarq wa tiara minal jib. Sesungguhnya meramal dengan burung, meramal dengan garis dan tatoyur merasa sial itu termasuk bagian dari jibti atau kesyirikan. Dan dulu sudah pernah saya jelaskan, sudah sering saya sampaikan di tempat ini, ya, tiaro atau tatayur, tatoyur, merasa sial, itu macam-macam. Bisa merasa sial dengan hari, betul apa tidak? Iya. Merasa sial dengan waktu, bisa merasa sial dengan tempat, biasa bisa merasa sial dengan benda. Di tatoyur itu banyak macamnya bisa tatoyur dengan waktu. Seperti seseorang tidak mau bepergian pada hari tertentu. Karena beranggapan ini hari sial. Ya dipesan sama orang tuanya dulu, jangan bepergian hari ini. Ini dulu bambu wafat pada hari ini. Ini tidak boleh. Ya, nggak nah, boleh diyakini. Ya. Termasuk seperti Orang Jawa meyakini bulan Selo dan bulan Syuro. Balak itu dikatakan bulan malapetaka atau bulan. Makanya nggak ada orang Jawa sedikit orang Jawa yang mau menikahkan anaknya di bulan Selo atau bulan Syuro. Kalau di Lamongan Selo, nggak ada orang nikah bulan Selo. Nggak ada. Selo, seselani barang Allah. Nggak ada yang mau. Misalnya. Nah itu tatoyur dengan waktu. Ada yang tatoyur dengan hari weton. Ada yang tatoyur dengan hari matinya mbaknya. Ada yang tatoyur macam-macam. Tapi intinya dengan apa? Waktu. Ya, tatoyur dengan waktu. Lah orang-orang Barat itu ingin ingin menjadikan umat Islam ini tatoyur dengan hari Jumat. Pada hari Jumat itu hari yang istimewa. Jadi antara klenik-klenik Jawa kan ada hati malam Jumat, kliwon. Itu klenik, tidak boleh diyakini. Termasuk orang-orang Barat. Orang-orang Barat meyakini hari Jumat itu hari yang mengerikan. VJ, ya kan gitu kan? Itu digambarkan apa? Siluman-siluman, makhluk halus bergentayangan. Tidak boleh diyakini. Hari Jumat itu hari yang istimewa. Sayyidul Ayyam. Hari yang paling paling tinggi. Hari rayanya umat Islam itu hari Jumat. Hari rayanya orang orang Nasrani hari Ahad. Orang Yahudi hari Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu bahasa Arab, Pak. Ahad itu artinya apa? satu Isnin itu dua. Astulasa. Selasa artinya apa? Tiga. Al-Arbi'a aslinya al arbia orang Jawa nggak bisa rebu aslinya al arbia al khamis jadi kemis al jumua jadi jumu jumua itu dari bahasa Arab tapi akad diubah jadi hari minggu ya, hari minggu hari prei prei itu dari kata-kata pre artinya ibadahnya orang matrani pre pre pre pre karena kebaktian mereka itu. Makanya hari Minggu pray. Karena diambil dari mereka hari kebaktian mereka. Apa harinya pray? Iya kebaktian berdoa. Baik, lanjut. Kemudian nomor tiga, anak ilman nujum naun sihir. Sesungguhnya ilmu nujum adalah cabang sihir. Dan tadi sudah saya jelaskan ilmu nujum ada berapa? Dua. Ada yang boleh, ada yang tidak Nomor empat, anal abda ma'an nafas min dalik. Ya, mengikat buhur dan meniup sambil baca mantra termasuk cabang kecil Cabang apa kesyirikan. Anak namimah min dalika termasuk namimah mengadu domba. Saya mau tanya, fungsi dari sihir itu apa sih? Di antaranya memisahkan dua orang yang saling mencintai. Betul? Coba lihat surat Tadi sama surat Al-Baqarah. Pokoknya ayat tentang sihir itu Al-Baqarah 1 102. Ingat-ingat, Bapak pengen tahu surat tentang ayat tentang sihir Al-Baqarah 102. Fayata'allum fayata'allamuna minhuma dan manusia belajar dari Harut dan Marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji yaitu hal yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Jadi di antara fungsinya sihir adalah memisahkan dua orang yang saling mencintai. Makanya namimah ini cabang sihir. Karena bakar namimah ini membuat orang saling berpisah. Dan kalau ada orang mengadu domba ini diadu ini termasuk yang melakukan cabang sihir. Cabang sihir. Yang nomor enam, anna min dalika ba'dul fasoha. Termasuk cabang sihir adalah ba'dul fasoha. Kelihayan dalam apa? Berbicara, mengolah kata. kepada dalam di antara sihir yang dilakukan oleh setan adalah sihir yang dilakukan kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata. Wahai Adam, jangan kamu dekat-dekat pohon ini. sekarang nggak boleh dekat-dekat. Datang iblis memperindah ucapannya, menyihir Nabi Adam. Apa kata iblis? Ya, ya Adam, Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan pohon khuldi. Jadi yang ngomong khuldi sebenarnya bukan kita, bukan Allah, tapi siapa? Setan. Jadi kita jangan menamainya buah khuldi. Karena yang menamai buah khuldi itu siapa? Setan untuk merayu Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah kamu saya tunjukkan buah khuldi? Khuldi artinya apa? buah Ka'bah. Nah, sekarang kan orang-orang kan orang-orang di Islam ini kebanyakan menamai buah itu dengan buah kulti. Padahal itu namanya siapa? Yang ngasih nama itu siapa? Setan. Ala dulukan ala syajaratil khuldi wa mulkinlah ya belajar kerajaan yang tidak pernah sirna. Ini makanya Rasulullah mengatakan tadi innamal bayan sihra. Di antara kepandaian mengolah kata itu ada cabang sihir, termasuk yang dilakukan oleh siapa tadi? Setan sampai Nabi Adam terjatuh pada perbuatan kesalahan yang menyebabkan beliau diusir dari surga karena kepiawaian. Nah, setelah makan buah kuldi, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Nabi Adam terlepas dari apa? Pakaiannya. Ini menunjukkan kalau ada orang mengatakan Ustaz, kita ini kan semua anaknya Adam. Tapi mengapa kok di Irian ada yang telanjang? Di daerah Afrika Afrika masih ada yang telanjang. Kan dulunya kan satu, Ustaz. Kok ada yang masih primitif, ada yang tidak? Jawabnya bagaimana? Jawabnya hukumnya asal manusia itu pakaian. Jadi jangan percaya itu sejak dulu tidak pakaian. Itu dulunya berpakaian. Sebagaimana Adam, ketika Adam melanggar perintah Allah, terus makan buah apa tadi? Itu buah bilang buah terlarang, buah surga. Ya. Jangan ngomong buah, tapi sudah terlanjur kita ini ngomongnya. atau Padahal buah kuldi itu kata-kata siapa tadi? Langsung telanjang Nabi aja. Berarti hukum asal manusia itu apa? Berpakaian. Kenapa kau telanjang? Kenapa bocahnya kita. Itu berarti dulu itu gak telanjang mereka. Paham maksudnya ya? Jadi jangan dianggap mereka dulu telanjang. Ini kan ada ayatnya kok. Nabi Adam ketika makan buah terlarang tadi langsung telanjang. Artinya dulu itu mereka berpakaian. Terus melanggar aturan melanggar aturan Allah. Di antara tujuannya setan menggoda manusia itu untuk membuat auratnya tersingkap. Jadi orang semakin terbuka auratnya, semakin dia termasuk orang yang kena rayuannya setan. Sebagaimana bapak kita pertama kali langsung telanjang ketika apa? melakukan dosa tersebut. Selesai. Apa kita bab baru? Gak cukup bagus. Silakan saya jawab. Okay. Jadi, eh, pernah di sama teman saya, itu kejadiannya ada seorang ada ada seorang ajunan atau kiai gitu itu itu eh, ketika bertamu disuguhi satu ekor ikan setelah selesai dimakan si ikan tersebut diambil oleh ajunan atau kiai tersebut kemudian dilemparkan lagi di atas eh, tambak atau balok tambak itu berubah menjadi ikan kembali hidup kembali si penyakitannya telah berulang itu nah apakah itu termasuk Iya sihir. Sihir. Lah hakikat. Mata kita yang dibikin membuat itu seperti menjadi apa? Uh, seperti tampak seperti apa? Ikan. Seperti yang terjadi di zamannya Nabi Musa. Ya, jadi sihir itu khoyal sebenarnya. Kalau orang yang tidak membaca ayat kursi, tidak menjaga zikir, tidak sholat malam, akan tampak seperti yang diinginkan oleh itu, Paham saya? ya? Karena seperti yang dilakukan oleh tukang sihir di zamannya Nabi Musa mengubah tali-tali menjadi ular. Itu itu ular palsu. Kalau orang bisa melihat dengan membaca zikir itu tetap tetap apa? Tetap tali. Lah, tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Kenapa ketika melihat tongkat menjadi ular, kok tukang sihir itu masuk Islam? Kenapa? Karena mereka itu ahli sihir, ngerti ini ini ini, ini asli apa? Asli ular. Dan orang-orang penyihir itu ngerti kalau talinya dia tetap tali, nggak jadi apa? Ular. Cuma orang-orang yang melihatnya itu seakan-akan ular. Tapi mereka tahu bahwa ini tetap tali. Tapi ketika mereka melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi apa? Ular masuk Islam mereka. Karena mereka ngerti ini ini bukan sihir ini. Ini pasti. Maka akhirnya mereka masuk Islam. Fir'aun marah. Apakah kalian masuk Islam sebelum aku? Izinkan. Maka tukang-tukang sihir hukumlah kami tidak apa-apa. Dan ya, kami beriman kepada Nabi eh, Tuhannya Mus. Masuk Islam kemudian dihukum, disalib sama Fir'aun. Wallahu a'lam. Apa termasuk penyihir seorang yang mengaku orang yang mengerti agama tapi amalan yang diberikan itu keluar dari syariat Islam? Apakah memberikan kertas yang ada tulisan Arab dimasukkan air lalu disuruh minum? Ya, ya itu nggak boleh ya. Jadi yang, yang ditulis itu apa dulu? Kalau yang ditulis itu jimat, jelas jadi jangan tertipu dengan bahasa Arab. Quran bahasa Arab juga ada. Injil bahasa Arab juga ada. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Buku porno bahasa Arab juga ada. Tapi bahasa Arab itu utama, mulia gitu loh. Tapi tidak semua yang bahasa Arab itu mesti benar. Ya, termasuk jimat itu bahasa Arab itu. Ya, seperti yang di mujarobat, mujarobat itu loh, buku-buku itu kan pakai bahasa Arab, tapi nggak bisa dibaca. Orang Arab disuruh baca itu apa maksudnya nggak paham. Kok nggak bisa dibaca, bukan bahasa Arab itu. Ya. Kemudian kalau itu di uh, taruh di sabu, nah ini jelas nggak boleh. Atau diminum nggak boleh. Kalau Al-Quran bagaimana Ustaz? Al ayat kursi disobek, terus dibakar, terus ditaruh di minuman, diudek-udek, diminum. Ya tidak boleh juga, meskipun itu ayat malah bahaya itu tintanya kan bahaya. Yang merusak baik. Al-Quran itu syifa ditilawatihi dengan mem bukan dengan dipajam, bukan dengan dijadikan sabung, tapi dibaca. Saya mau tanya, ada yang punya musnah Al-Quran? Ada yang bawa musnah Al-Quran? Mushaf, Ada yang bawa musnah Al-Quran? Ngaji tapi kok ada yang bawa ini Al-Quran apa tidak? Ini mushaf Al-Quran, bukan Al-Quran. Ini makhluk kalau ini, ini makhluk ciptaan manusia. Al-Quran dong, Al-Quran kalamullah. Yang kita baca itu Al-Quran. Kalau ini apa namanya? Mushaf Al-Quran. Ini nolong kita pandai, tidak bisa. Misalnya ada ada setan datang sama kene-kene. Ini tinta tulisan Al-Quran yang dilafatkan itu Al-Quran. Bisa dipahami saya? Ini mushaf Al-Quran. Ya di Indonesia aja, orang Arab tidak pernah bilang Enel Al-Quran, tidak ada. Orang Arab bilang Enel mushaf gitu. Kalau orang Indonesia kan mengatakan mana Qurannya kan gitu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu mushaf Gitu. Bisa dipahami? Misalnya jemaah haji itu atau umroh lah. Min fadlik mushaf. Enggak gitu. ada orang bilang min fadl Al-Qur'an. Mushaf. Ya lembar-lembar. Ajaran Al-Qur'an adalah yang di yang di Nah, kalau kertasnya itu makhluk, jadi kami ya, tulisannya makhluk, cetakannya, cetakan apa itu makhluk, ciptaan manusia. Tapi lafaz yang diucapkan ini namanya Al-Qur'an kala Lah, Al-Qur'an itu bisa menolong, bisa apa namanya jadi perisai dengan apa? melafatkannya ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dibaca. Bukan kayak di film vampir dibuat jimat terus ditaruh di sini. Ya, bukan seperti itu. Dibaca. Ya, wallahu a'lam. Apakah boleh menaruh ayat pada suatu tempat, misalkan Quran surat Yunus 81 untuk menanggal sihir dan ditaruh di toko. Seperti saya sampaikan, itu jadi jimat nanti. Toko itu boleh dirukyah, tapi jangan ditempeli jimat. Apakah bisa toko? di Iya. Loh, saya punya teman itu gitu. Pak. Ini tokonya dibuka, katanya pelanggannya nggak pernah buka. Paham saya? Ya? Nah, itu tokonya perlu ya, sering-sering dibacakan air kursi. Sampai kok nggak pernah buka mas, saya itu banyak butuh apa barang sama ya. Padahal buka kita mas. Ya mungkin ada yang iri dan seterusnya. Ya, makanya sering-sering di di rupiah sebelum masuk auzu bikalimatillah mati min syarri ma nah, sebenarnya kalau kita ini ngamalkan aturan Nabi ya Allah dimudah. Yang lain silakan. Apakah hipnotis termasuk sihir ya termasuk? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Tidak, boleh cerai. Kalau benar orang tuanya pun Umar bin Khattab pernah nyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk cerai. Ada di kitab yang solihin. bab birrul Walidin. Umar memanggil anaknya wahai anakku ceraikan istrimu, aku gak senang sama istrimu. Abdullah bin Umar bingung. Karena Abdullah bin Umar itu merasa masih cinta sama istrinya. Enggak dicerai-cerai. Akhirnya Umar datang ke Nabi ya Rasulullah saya memerintahkan anakku untuk menceraikan istrinya tapi dia nggak cerai-cerai. Kata Rasulullah panggil anakmu dipanggil. Kata Rasulullah ceraikan istrimu taati bapakmu dicerai sama itu. Ada seorang tabiin memiliki ibu yang sudah tua, menjadi seorang memiliki seorang istri, ibunya nggak senang sama istrinya. Wahai anakku ceraikan istrimu. Umi nggak senang sama istrinya, Ya, Bingung Abu Darda, eh, apa tapi ini Akhirnya datang ke Abu Darda, wahai Abu Darda, engkau adalah sahabat Nabi, aku punya masalah. Aku memiliki seorang ibu yang aku ingin bakti kepadanya, tapi aku juga memiliki istri yang aku cinta kepadanya. Istri suami eh, ibuku menyuruh aku menceraikan istriku. Aku bingung mana yang kupilih. Tolong sampaikan kepada aku dalam masalah ini apa yang kamu dengar dari Rasulullah tentang masalah ini. Maka Abu Darda mengatakan, aku sampaikan kepadamu, aku nggak menyuruh kamu milih ibumu atau milih istrimu, tapi aku hanya menyampaikan apa yang aku dengar dari Rasulullah. Rasulullah berkata, Al-walid satu abu wabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Pintunya surga paling tengah itu orang tua. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa. Orang tua. Bukan tauhid. Karena tauhid bukan pintu, tapi kunci. Tauhid itu kunci, bukan pintu. Paham? Ya kalau kau ingin menelantarkan pintu itu ya terserah kamu. Tapi ini nih diomongi seperti itu oleh Abu Itulah para salaf. Saking pentingnya bakti sama orang. Berarti kalau zaman sekarang ini mas sampean yang bertanya itu, ya sampean disuruh oleh bapak sampean. Nah, ceraikan istrimu. Bagaimana Bu? Di mana Jo? Terperinci atau bagaimana? Atau tergantung atau gimana? Wajib sampai cerai itu Jo. Kalau bapak sampai yang seperti Umar bin Khattab. Paham maksudnya ya? Berarti di situ jawabannya gini. Jawabannya itu ya tergantung. Kalau benar-benar istri ini banyak, taati bapak, taati ibu, mendatangkan keberkahan. Tapi kalau sebenarnya istri ini baik, tapi karena paradigma saja yang berbeda dengan orang tua, ya orang tua yang belum belajar dan seterusnya, maka dikomunikasikan dengan Umar bin Khattab nyuruh anaknya cerai itu pertimbangannya agama. Berbeda dengan orang tua zaman sekarang kadang-kadang pertimbangannya ekonomi ngomong sama putrinya, piro gaji ini bujung. Jadi ya seperti itu, dilihatlah. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau anak dan istri baik, gak ada masalah, terus orang tua selalu ingin memisahkan, nah ini kami mana boleh. Ya, termasuk berperan untuk melancarkan perannya setan. Kan dulu saya ceritakan, setan itu mempunyai apa? Singgasana. Singgasana dia atau dia ditaruh di atas air terus mengirim pasukan. Ya, semuanya kembali menyampaikan hasil jeripayanya. Kata setan belum berhasil, belum berhasil, belum berhasil. Sampai datang prajurit yang terakhir mengatakan, aku bisa menceraikan suami dari istri. Nah ini yang paling bagus. Jadi yang iblis yang paling utama diantaranya adalah memisahkan suami. Makanya tadi surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 100 taala mengatakan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya setan-setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan kita ini baca. Bukannya ilmu rotaltib, malus Boleh ya boleh. Tapi yang dimaksud Nabi tadi itu dengan membaca. Bukan berarti nggak boleh, boleh didengarkan, disimak boleh. Tapi khasiatnya ya beda dengan yang kalau orang baca itu berarti menggerakkan lisan. Matanya melihat muska. Telinganya mendengar semuanya kena. Tapi kalau nyetel tip, sekolah pahala tip? ya tidak juga sih ya. Kita ya, tetap dapat pahala mendengarkannya. Tapi kan lisannya nggak mendengar, nggak nggak bergerak. Matanya tidak melihat muska. Nah, kalau orang baca, matanya berpahala, lisannya, bertelinganya berpahala. Kan gitu. Gerakan tangannya berpahala, semuanya berpahala. Makanya tim nggak bisa mewakili apa? tetap beda. Meskipun boleh dan insya Allah tetap dapat pahala, tapi ya beda dengan yang membaca langsung. Wallahu Ada pertanyaan? Adakah cara mendoakan orang tua yang meninggal tapi bukan muslim? Tidak diperbolehkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika paman beliau yang dalam keadaan sakaratul maut Abu Talib diminta Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka kabiya indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat. Tapi sampai akhirnya pamannya tidak mengucap. Rasulullah nangis. Ya, karena pamannya mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi mengatakan la astaghfirulaka rabbi, aku akan senantiasa mendoakanmu paman. Langsung turun ayat. Rasulullah ditegur, tidak boleh mendoakan pamannya yang mati dalam keadaan kafir. Wallahu Rasulullah mendatangi makam ibunda beliau, Aminah. Tapi Rasulullah nangis. Ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa Anda menangis? Aku minta izin kepada Allah untuk mendoakan ibuku. Kemudian Allah melarangnya. Kemudian aku minta izin untuk menziarahi makam ibuku dan aku diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wa Budi saya seorang Nasrani. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apakah Budi juga mendapatkan hak waris? Budi saya seorang Nasrani. Kedua orang tuanya telah meninggal. Apakah kedua apakah Budi saya dapatkan waris? Orang tuanya Islam apa tidak? Kalau kedua orang tuanya Islam, budinya nggak dapat waris. La yaritul kafir al muslim. Muslim nggak bisa mewarisi kafir, kafir nggak bisa mewarisi muslim kecuali wasiat boleh. Misalnya seorang anak, seorang bapak, naudzubillah bilang dalik punya anak kafir. Kecubu-cubu masuk Islam tidak mau. Kaya raya. Ini anak yang kafir nggak bisa dapat warisan. Tapi bapak ini boleh nulis wasiat, sekian kasihkan dulurmu yang kafir itu boleh. Wasiat bukan keluarga. Maaf di luar topik. Bila mana umat Islam dimenangkan seperti janji Allah jika kaum munafik masih dikatakan bagian dari umat Islam itu sendiri. Intinya umat Islam itu menang kalau dia kembali kepada agama. Idza tabayatum bil inati wa khattum adnabal baqari wa raditum bil zar'i wa al jihad sallallahu alaikum dullan la yansiu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian berdagang sistemnya sistem riba, kalian sibuk dengan pertanian, kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi, kalian meninggalkan perjuangan, sallallahu alaikum dullan Allah akan menimpakan kekalahan kepada kalian dan Allah tidak mengangkat kekalahan ini Kata tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama Islam yang sebenar-benarnya baru menang ya, intinya itu ya terlepas dari munafik apa tidak munafik tadi itu intinya orang munafik ya tetap munafik bukan Islam Innal munafikin, fi darkin, asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka. Masih mending orang kafir. Ngerti kerak? Dasar Jawanya lah. Tapi munafik itu ada dua. Ada munafik amali, ada munafik iktikadi. Kalau ada orang Islam kok seneng bohong, sering meng, apa, tidak mendapati janji. Sekedar ini, ini namanya nifak amali. Munafik amali. Ini nggak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau munafik yang hatinya itu benci sama orang Islam. Dukung orang kafir. Wah, itu bahaya. Itu etikoji Kalau tertimpa musibah bagi kaum muslimin seneng. Kalau muslimin itu menang, dia sedih. Ada nggak ini? Oh, banyak orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, profesor, doktor ini. Enggak semuanya, aja Para pendukung pemimpin non-muslim. Sebenarnya bukan non-muslim, kafir. Ojo ngomong non-muslim. Kafir. Enggak ada non-muslim di dalam kamus Islam itu kan. Ya ayuwa khairul muslimin. Enggak ada. Al-Quran ngomong ya ayuwa kafirun. Enggak ada ya ayuwa khairul muslimin. Wahai orang-orang non-Islam. Enggak ada. Al-Quran membagi manusia Islam kafir. Tidak ada Islam non muslim. Itu bahasa halus saja. Tapi kalau bahasa syariatnya tidak ada. Bahasa non muslim tidak Itu bahasa kita untuk apa ya? Karena ngomong kafir dikira ekstrim itu. kafir ya kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana bertawasul dengan nama Nabi Muhammad dalam doa, zikir, dan sholawat yang dimana dalamnya terdapat kata bihi Intinya saja bagaimana? Tawasul dengan Rasulullah itu yang diperbolehkan adalah tawasul dengan doa Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya. Seperti Umar bin Khattab mengatakan dahulu ketika Rasulullah masih hidup, ketika kami dilanda kemarau panjang, kami bertawasul dengan Nabi. Maksudnya apa ini? Minta ke Nabi supaya Nabi berdoa. Setelah Nabi wafat, kami bertawasul kepada Abbas kepada Abbas itu bukan berarti mereka berdoa ya Allah kami bertawasul dengan Abbas bukan tapi mereka mendatangi siapa Abbas meminta Abbas untuk jadi tawasul yang dimaksud di zaman Nabi itu dengan doanya bukan dengan apa zatnya atau dengan namanya wallahu a'lam ada lagi Tidak apa-apa, Jawa, Kok pakai maju Dinasihati. Kalau itu sama ambil sama buang ada lagi Pasti ada loh. Jadi Jadi kalau seperti itu caranya bukan keras. Kalau keras percuma akan ada lagi nanti. Tapi dinasihati pelan-pelan. Jangan merubah fisik kalau akidahnya masih rusak meskipun sampai buah 100 kali tetap aja Malah sampai dibunuh. Tahu saya ya? Jadi gak seperti itu cara. Soalnya ini ada penyembahan sampai bom gitu loh setelah sampai lebih kecil lagi dibangun. Iya mana? Ya? ya? bukan seperti itu cara Islam, tapi ya hati-hati baik-baik. Sampaian tidak akan ditanya pada hari kiamat kenapa pamanmu kok nggak ikut kamu. Tidak, tidak ditanya seperti itu. Yang ditanyakan adalah kenapa kok nggak kamu sampaikan kepada paman. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan dengan lembut. Kalau nggak dituruti jangan diambil. Percuma mas. Ada lagi nanti sama caranya aja apa eh, paman saya pernah ke ini saya dapat hadis ini disampaikan hadisnya ya sabar sabar memang harus sabar nggak boleh gegabah ya harus sabar sabar mau jual rumah. Terus apakah merambat ke orang lain? Satu. Terus ya. Ya. Gak ada jawaban apa? tidak ada jawaban Gak laku dah. Belum ada penawaran maksudnya? Oh iya, bukan ada jawaban. lah, rumah bisa jadi kena sihir. Orang yang lihat aku nggak senang. Makanya harus dirukyah. Pertama, apakah tempat yang kena sihir itu bisa kena orang lain? Mungkin. Buktinya Nabi pernah kena sihir, kemudian datang malaikat ngasih tahu buhulnya kan gitu kan? Buhulnya di mana? Buhulnya di sumur. Kita di sumur. Pakai rambutnya Nabi yang sisirannya Nabi jatuh diambil sama orang yang yang jahat itu sama apa? sama bunga kembang apa? Kembangnya kurma itu terus diikat, ditaruh di sumur. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika kena sihir itu datang dua malaikat. Malaikat ini ngasih tahu Nabi dengan cara apa? Dialog. Dua malaikat itu ngomong, kenapa laki-laki ini? Oh ini kena sihir ini. Lo siapa yang nyihir ini bulan bulan bulan? Lo dengan apa nyihirnya? Dengan rambut gini gini. Sekarang bolunya di mana? Di sumur. Jadi Rasulullah itu mendengarkan dua percakapan, percakapan dua malaikat. Tidak langsung ngasih tahu Nabi tapi melalui apa? Dialog. Besoknya Rasulullah mendatangi sumur tersebut. Kemudian Rasul melihat itu kelihatan seperti kepala-kepala setan di sumurnya itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ambil?" kata Aisyah. "Jangan engkau ambil apa? Buhulnya, tidak usah. Karena aku sudah disembuhkan oleh Allah. Hanya saja aku khawatir buhul ini kena apa? Kena orang lain maka Rasulullah menyuruh sahabat untuk apa? Nguruk, ngerti nguruk kan? Apa? Menimbun. Jadi di, di, diuruk, ditimbun sehingga tidak ada masalah. Tetapi perkataan Nabi tadi khawatir kena orang. Berarti kan bisa. Ya, kalau tidak dari lapang itu loh ya bisa. Ya. Terus orang kalau kena sihir itu bagian dari kesabarannya itu kata Rasul Abdulul ibadah termasuk setinggi-tingginya ibadah adalah intidorul makhraj menunggu jalan keluar dari Allah. Jangan dianggap enam tahun itu bukan ibadah. enam tahun itu berlipat-lipat pahala kita kalau kita sabar. Ya, karena Rasulullah mengatakan sebesar-besar ibadah adalah menunggu jalan keluar dari Allah. Intidorul furj. Menunggu apa? Datangnya dan harus sabar. Kemudian yang kedua tadi apakah, apakah mungkin uh, rumah itu kena sihir? Bisa saja. Iya, sama dengan toko tadi. Ya, harus sabar, harus sabar, sabar. Sambil diusaha itu. Assalamualaikum Ustaz, rukyah sesuai Nabi alaihi salam bagaimana Ustaz? Karena ada orang yang rukyah seseorang Ustaz tapi dapat botol air yang di dalamnya ada tulisan Arab. Tahu usah ya. Insya Allah ada babnya, bab rukyah. Jadi sudah saya jelaskan kan ya. Nanti ada lagi. Sabar. bawa ke tukang dulinan tukang no dulinan menang tahu usah disuruh suruh bawa ke dolenan untuk no dulinan kalau menang jadi tidak usah dibawa ke tukang suhu Oke, saya tahu pak, saya tahu, saya tahu. Itu di mana-mana seperti itu. Jadi tidak usah. Boleh dirukyah, bukan nggak boleh dirukyah, boleh dirukyah. Di Suwo itu boleh kalau suwonya benar. Misalnya anak kok nangis terus itu di ke Pak Yai terus disuruh. Apakah boleh Ustaz tergantung suruhnya? Kalau dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, dibacakan Al-Baqarah boleh apa enggak? 100% berpahala. Boleh. Tapi nek engko dikei sing aneh-aneh, kalung, dikei nah, jangan. Tapi kalau dibacakan ayat-ayat yang temenan enggak apa-apa. Jadi nggak mesti salah loh ya, tergantung apa yang dibacakan. Karena suhu itu kan bahasa Arabnya rukyah. Dan suhu itu ada yang boleh, ada yang tidak. Wallahu a'lam. Tapi bisa jadi tuh ya karena pengen dulinan tadi itu. Gak diturun Ya. Tapi pengen dulinan kok disuwuk. Ya gak bisa. Ya dibelikan dulinan. Ah, terakhir. Yang mana ini? Terakhir. Jangan ditanya lagi. Besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gimana status pernikahan Gak ada nikah itu. Zina dia. Karena pada dasarnya nikahnya gak sah. Zina. Kalau laki-lakinya yang Nasrani. Jadi bagaimana apa bagaimana status nikahnya? Status nikahnya bukan nikah. Zina. Kecuali kalau yang laki-laki muslim, wanitanya Nasrani masih bisa. Masih sah. Meskipun gak dianjurkan karena banyak madorotnya, tapi masih sah, masih berlaku, bukan zina. Tapi kalau yang laki-laki itu Nasrani yang perempuan itu Muslimah enggak, Bukan nikah Dari awal memang nggak dianggap Jadi jangan jangan tanyakan status nikahnya Karena memang bukan nikah itu. Ya La tungkikul musyrika La tungkikul Nah hatta yu'min Jangan kau nikahkan wanita muslimah dengan Wanita laki-laki kafir sampai beriman Laki-laki budak lebih baik daripada laki-laki musyrik kan ada ayat. Jelas kalau itu nggak ada khilaf para ulama, sepakat. Ya kalau dulu ada artis, mohon maaf saya sebut namanya tidak apa-apa sebagai Ibro, Jamal sama Lydia Kando itu boleh. Secara hukum boleh. Gak zina. Karena memang itu yang laki-lakinya apa? Muslim kan ada ayatnya. Uh, uh, gimana ayatnya? Uh, Wa ta'amukum khilul wanita ukum wanita ikum dan wanita-wanita mereka halal bagi kalian. Yang ahli kitab loh ya. Tapi kalau yang mohon maaf yang non ahli kitab seperti Hindu, Buddha, penghujung perempuannya mereka tetap gak boleh kita nikahi. Tapi kalau perempuannya ahli kitab boleh kita nikahi. Tapi ya ojo dinikahi lah. kayak yang muslimah ya. Tapi masih tidak dikatakan zina. Tapi kalau yang laki-lakinya Nasrani, zina. Harus cerai, wajib cerai. Tidak boleh diteruskan. Kecuali yang laki-laki masuk Islam. Ini kalau ini sepakat para ulama tidak ada selisih sama sekali masalah ini. Ya. anaknya muslim alhamdulillah muslim dia. Tidak ada masalah. Hah? Gimana? anaknya dikasih anaknya Iya nggak boleh. Setiap hubungan zina itu jelas sepakat. Karena laki-lakinya apa? Non muslim. Baik ahli kitab maupun non ahli kitab. Karena rijal itu pemimpin. Nggak boleh. Dalam rumah tangga saja nggak boleh, apalagi dalam kegubernuran nggak boleh. Gini kan, gini. Ya, memang berat mas, tapi ini hukum ya. Yang saya sampaikan ini hukum. Adapun cara menyampaikan itu beda lagi harus pelan-pelan kasih tahu pelan-pelan, anaknya kasih tahu. Saya akan menerangkan hukum, jadi harus tegas. Tapi nanti cara menyampaikannya ya harus dengan cara yang baik biar biar kena gitu. Sudah ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. subhanallah bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.